yang patut kita syukuri bahawa pada hari ini kita akan berbicara walaupun hanya setitik dari perjalanan seorang imam Amirul Mukminin fil hadis Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'atan yang dia masa yang pada masa hidupnya dia tampil di hadapan kaum muslimin khususnya para ulama dan seluruh para ulama di dunia ketika itu mengakui kealiman ketinggian dan kemuliaan Al-Imam Al-Bukhari sampai guru beliau yang bernama Ali bin Madini yang terkenal dengan nama Ibnu Al-Madini ini imam imamul jarh wa Ta'adil. ketika disampaikan orang mengenai perkataan Bukhari kepadanya sanjungan dan penghormatan Bukhari kepadanya apa kata Bukhari tentang gurunya ini saya tidak pernah merasa kecil berhadapan dengan seorang pun juga yang dimaksud berhadapan di sini berhadapan ilmiah kecuali kepada Ali bin Madini dan memang terbukti Al-Imam Al-Bukhari tidak pernah merasa rendah tidak pernah merasa kecil ketika berhadapan hatta dengan seorang imam besar kecuali dengan gurunya ini Ibn Al-Madini ketika Imam Ibnul Madini mendengar perkataan Bukhari yang disampaikan orang kepadanya, apa kata Bukhari? Apa kata Imam Ibnul Madini? Da'au, tinggalkan perkataannya. Karena sesungguhnya aku tidak pernah melihat orang yang seperti dia. Dan dia tidak pernah melihat orang yang seperti dirinya. Jadi ketika orang sampaikan kepada Imam Ibnu Madini tentang Bukhari, maka Ibnu Madini mengatakan tinggalkan perkataan dia, biarkan perkataannya. Karena aku tidak pernah melihat orang yang seperti dia. Ini imam besar yang telah mendapat ujian dari seluruh para ulama ketika itu. Kita akan lihat sebagiannya. Siapa Imam Al-Bukhari? namanya Muhammad ayahnya bernama Ismail kakeknya bernama Ibrahim kakek dari bapaknya bernama Mugirah kemudian kakeknya lagi Bardizmah berdisbah seorang yang beragama majusi yang kemudian mugirah kakek dari bapaknya masuk Islam dan menetap di di orang Bukhara yang termasuk wilayah Khurasan Khurasan adalah salah satu wilayah negeri yang luas sekali. Salah satu negeri-negerinya adalah Bukhara. Beliau lahir pada tahun 149 Hijriah dan wafat nanti pada tahun 256 Hijriah. Berarti usianya 62 tahun. Beliau lahir pada hari Jumat sesudah sholat, sesudah Jumat tanggal 13 Syawal tahun 194 Hijriah. Hal ini menunjukkan bahawa Imam Al-Bukhari hidup di tabaqah yang kelima kalau kita urut dari tabi'in selain dari sahabat tabaqatul muhaddithin tingkatan para ahli hadis seperti ini tabaqah yang pertama tabi'in tabi'in terbagi tiga ada pembesar tabi'in ada tabi'in yang tengah-tengah ada tabi'in yang sugra yang kecil tabi'in yang besar حضرة سعيد بن مسيب ada tabi'in yang sedang wusta seperti al-imam al-zukhri Ibn Shihab ada tabi'in yang kecil seperti Sulaiman bin Mihran al-Amash terbagi tiga sama seperti sahabat Kemudian tabaqah yang kedua tabi'ut tabi'in. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Kenapa dikatakan ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil? Karena misalnya tabi'in, pembesar tabi'in, kibarut tabi'in. Pembesar tabi'in dia banyak meriwayatkan dari para sahabat, banyak bertemu dengan para sahabat. Yang sedang kurang dari itu. Yang kecil mungkin hanya berjumpa dua tiga orang sahabat. Tabi'in. Kemudian tabi'ut tabi'in. Terbagi tiga juga. Yang besar, yang sedang, yang kecil. Sesuai dengan zamannya. Misalnya pembesar tabi'ut tabi'in. Al-Imam Malik. Rahimullah ta'ala. Ini banyak meriwayatkan dengan tabi'in. eh? Sufyan al tsauri pembesar tabi'ut tabi'in kemudian yang sedang seperti Sufyan bin Uyainah kemudian tabi'ut tabi'in kecil Al-Imam Muhammad bin Idris al syafii rahimallahu taala ya itu tabaqah yang kedua tabaqah yang ketiga Tabaqah yang ketiga yang mengambil hadis dari tabi'ut tabi'in yakni mereka tidak berjumpa dengan tabi'in mereka tidak berjumpa dengan tabi'in mereka berjumpa dengan tabi'ut tabi'in tiga kurun terbaik yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis mutawatir khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum sebaik-baik manusia yang hidup di zamanku as-sahabah Kalau kita hitung tabaqah dari sini, maka sahabat tabaqah yang pertama, tabi'in tabaqah yang kedua, tabi'ut tabi'in tabaqah yang ketiga. Yang mengambil dari tabi'ut tabi'in tabaqah yang keempat. Siapa yang mengambil dari tabi'ut tabi'in dan dia tidak termasuk tabi'ut tabi'in di antara pembesarnya Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Al-Imam Ali bin Madini, Al-Imam Yahya bin Ma'in, Al-Imam Al-Fallas, Al-Imam Duhaim dan lain-lain banyak sekali. Mereka ini kelompok kalau dari sahabat tobakoh yang keempat kalau dari tabiin tobakoh yang ketiga mereka ini bukan tabi'ut tabi'in oleh karena itu keliru kalau orang mengatakan Imam Ahmad tabi'ut tabi'in tidak Imam Ahmad yang mengambil dari tabi'ut tabi'in yang mengikuti tabi'ut tabi'in karena dia murid dari Imam Syafi'i di antara gurunya adalah Imam Syafi'i Al-Imam Ahmad tidak berjumpa dengan Al-Imam Malik karena Imam Malik pembesar tabi'ut tabi'in. Ah, itu tabaqah, tingkatan. Dilihat dari zaman, umur. Ya. Nah, kalau dari tabi'in maka Imam Bukhari termasuk tabaqah yang keempat. Kalau dari sahabat maka Imam Imam Bukhari masuk tabaqah yang kelima. Kalau kita urut dari sahabat maka Imam Bukhari masuk tabaqah yang kelima. Kalau dari tabi'in tabaqah yang keempat yang mengambil dari orang yang mengambil dari tabi'ut tabi'in. Tetapi guru-guru Imam Bukhari bertingkat banyak. Nanti akan saya uh, jelaskan. يعني الإمام البخاري yang mengambil hadis yakni zamannya tabaqah tingkatannya setelah tabaqah Imam Ahmad bin Hanbal al Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari tabi'ut tabi'in meriwayatkan dari tabi'ut tabi'in mengikuti tabi'ut tabi'in Al-Imam Al-Bukhari salah seorang gurunya adalah Imam Ahmad bin Hanbal maka dia tabaqah sesudahnya yang mengambil dari orang yang mengambil dari tabi'ut tabi'in Kalau dari tobat para sahabat dia kelima dari tabiin dia ke empat Al-Imam Al-Bukhari punya syekh guru yang dia mengambil hadis dari mereka sebanyak seribu orang lebih syekhnya dan dia mengumpulkan hadis ratusan ribu hadis dengan sanatnya tentunya nanti akan kita lihat Kemudian setelah kita tahu di tobakoh mana Imam Al-Bukhari hidup tergambar bagi kita bahwa Imam bukhari hidup pada zaman di mana hidupnya para imam besar. Di antaranya tiga imam yang sangat besar ketika itu, yang sangat menonjol. Al-Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah, Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Yang kedua Al-Imam Ali bin Madini. Yang ketiga Al-Imam Yahya bin Ma'in. Tiga orang ini. Belum lagi yang selain mereka. Imam Bukhari hidup pada zaman itu, pada masa itu. yakni sebagai seorang pemuda. Tumbuh dalam usia yang sangat muda dia telah mengenal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, adapun tabaqah tingkatan guru-guru Bukhari itu bermacam-macam. Tabaqah yang pertama di antara gurunya ada yang mengambil hadis dari tabi'in. Berarti gurunya tabi'ut tabi'in, guru Bukhari. Kalau guru Bukhari, yakni syekhnya yang dia meriwayatkan hadis darinya, mengambil dari meriwayatkan dari tabi'in, tentu gurunya itu termasuk tabi'ut tabi'in. Ini tabaqah yang pertama dari guru-guru Bukhari. Tabaqah yang kedua sezaman dengan tabaqah yang pertama, tetapi mereka tidak mendengar dari para tabi'in yang siqat yang terpercaya. Tabaqah yang ketiga guru-guru Bukhari yang mengambil dari tabi'ut tabi'in dia tidak berjumpa dengan tabi'in. Tabaqah yang ketiga. Nah, umumnya atau guru-guru al-imam muslim itu dari tabaqah yang ketiga. dari sini kita mengetahui lebih tinggi al-imam al-bukhari kerana di antara guru al-imam al-bukhari ada yang tabi'ut tabi'in dan tabi'ut tabi'in ini mengambil dari tabi'in Ini tabaqah yang pertama. Dan Imam Bukhari banyak meriwayatkan hadis dari mereka. Tabaqah yang kedua yang sezaman. Dengan yang pertama. Tetapi mereka ini tidak mendengar dari tabi'in yang siqah. Jadi mengambil dari tabi'in tabi'in juga. Tabaqah yang ketiga guru-guru Bukhari dari tabi'ut tabi'in dari tabi'ut tabi'in yakni guru-guru beliau yang mengambil dari tabi'ut tabi'in dari sini kita tahu bahwa guru-guru beliau seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Ali bin Madini itu mengambil dari tabi'ut tabi'in kalau tabaqah yang pertama maka beliau dalam mengambil menerima hadis dari gurunya masing-masing setingkat dengan Al-Imam Ahmad dan lain-lain. Ya, ini tingkatan guru-guru Al-Imam bukhari agar kita tahu ketinggian Al-Imam Bukhari. Setelah kita tahu masa beliau hidup di tingkatan keberapa, di tabaqah keberapa, Dan kalau saudara membaca kitab Sahih Bukhari, Ali tulis haddatsana fulan. Pertama kali haddatsana fulan. Nah, ini guru beliau yang pertama. Guru beliau ini mengambil dari gurunya. Gurunya ini masuk dari golongan mana? Tabaqah tingkatan yang keberapa? Tadi sudah saya terangkan yang pertama yang mengambil dari tabi'in. Berarti gurunya tabi'ut tabi'in. Tabaqah yang ketiga yang mengambil dari tabi'ut tabi'in. Berarti guru beliau tabaqah yang selain yang sesudah tabi'ut tabi'in. Nah, perbandingan antara Imam Al-Bukhari dalam mengambil guru dengan imam-imam yang lain itu di tabaqah di tingkatan yang pertama. Imam Muslim Setahu saya wallahu alam tidak ada di antara gurunya yang mengambil dari tabi'ut dari tabi'in. Tapi Imam Bukhari gurunya ada yang mengambil riwayat hadis dari tabi'in. Paham? Itu perbedaannya. Demikian juga imam-imam yang lain dari Kutubus Sittah. Berarti Bukhari menang setingkat dari jurusan penerimaan riwayat dari gurunya. Siapa guru Bukhari? Dari gurunya ada ada empat tobakoh katakan. Bahkan Al Hafidh bin Hajar mengatakan sampai lima tobakoh tingkatan. Guru-guru lima Imam Bukhari. Tobakoh yang keempat adalah sahabat-sahabat beliau yang sezaman dengan beliau, yang sama-sama belajar dengan beliau. Ya. Tawafah yang kelima orang-orang yang di bawah beliau yakni para pelajar dia mengambil hadis dari situ kalau seseorang belum dikatakan ahli hadis kalau dia tidak mengambil dari orang yang di atasnya dan di bawahnya dalam penerimaan riwayat Ini salah satu ketinggian dan keistimewaan dari Imam bukhari Gurunya ada lima tingkatan, lima tabaqah. Tabaqah yang pertama, tabaqah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Tabaqah yang pertama adalah guru-gurunya yang mengambil dari tabi'in. Tabaqah yang kedua yang sezaman. Dengan tabi'in tetapi tidak mengambil dari tabi'in yang siqah. Berarti mengambil dari tabi'ut tabi'in. Tawakah yang ketiga, guru-gurunya yang tidak berjumpa dengan tabi'in. Berjumpa dengan tabi'ut tabi'in. Dan mereka mengambil dari tabi'ut tabi'in. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal dan lain-lain. Tawakah yang keempat, sama-sama pelajar, sama-sama penuntut ilmu. Tabaqah yang kelima orang yang di bawah dia diambil hadis dari situ. Itu adalah Imam Al Bukhari dari segala jurusan. Ayuhal ikhwah. Al Imam Al Bukhari bapaknya bernama Ismail. Tadi Imam Bukhari sendiri meriwayatkan, mencatat riwayat hidup bapaknya di kitab tarikhnya. Beliau mempunyai kitab tarikh. Karangan Bukhari banyak sekali. Kita hanya batasi dalam kitab sahihnya. Di kitab tarikhnya dia menulis seperti ini. Berkata Bukhari, "Sami'a abi min Malik bin Anas wa Hamad bin Zaid wa Ibn al-Mubarak bikilta yadayhi yang artinya bapakku telah mendengar hadis dari Imam Malik, Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas adalah imam. Dan dia bapakku telah melihat Hamad bin Zaid, dari seorang imam. Dan bersalaman dengan kedua tangannya kepada Abdullah bin Mubarak. Dan dia telah menyalami dengan kedua tangannya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak dari tabi'un tabi'in. Al-Imam Malik dari tabi'ut tabi'in bahkan pembesar tabi'ut tabi'in lima Malik. Berarti bapaknya juga perawi hadis yaitu Ismail. Diriwayatkan ketika beliau lahir dalam keadaan matanya buta. Jadi semasa kecil buta matanya. Ada yang mengatakan sejak lahir, ada yang mengatakan sejak kecil setelah lahir terjadi kebutaan pada matanya. Kemudian ibunya senantiasa menangis dan berdoa, lalu dia ibunya bermimpi berjumpa dengan Ibrahim Khalilur Rahman alaihi salatu wassalam. Dan Ibrahim mengatakan dalam mimpinya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan kedua mata anakmu dan pagi-pagi dia melihat anaknya telah melihat. Imam Bukhari hidup dalam keluarga yang salihin. Bapaknya sebelum mati pernah mengatakan, saya setahu saya tidak pernah saya memakan dari harta yang haram dan tidak juga dari yang syubhat. Dan ibunya seorang abidah, ahli ibadah dan sering berdoa untuk kebaikan anaknya. Tumbuhlah Imam Bukhari sejak kecil dan dia dimasukkan ke madrasah sebagaimana kebiasaan anak-anak. Kemudian pada usia 10 tahun sudah keluar tamat dari madrasah untuk belajar membaca dan menulis eh? maka dia sering berkeliling mendatangi para imam ahlul hadis usia 10 tahun usia 11 tahun dari usia 10 tahun mulai usia 10 tahun ke atas dia mulai berkeliling mendatangi masyayikh guru-guru besar imam-imam ahlul hadis Kemudian satu ketika dia hadir di salah satu halqah majelis hadis salah seorang imam hadis dan biasa para muhaddis membacakan hadis kepada murid-muridnya. Kemudian dibacakan oleh syekh tersebut begini sanatnya. Sufyan an Abi Zubair an Ibrahim. Ya, ada satu hadis yang dibawakan oleh syekhnya dengan sanad Sufyan an Abi Zubair an Ibrahim. Fakultu lahu. Maka Bukhari menegur syekhnya. Inna Abu Zubair lam yarwi an Ibrahim. Sesungguhnya Abu Zubair tidak pernah meriwayatkan dari Ibrahim. Fantaharani. Lalu gurunya membentak dia. Ini diam. Fakultu lahu. Aku berkata lagi kepada dia. Irji ilal asli. Lihat ke catatanmu. masih masing muhaddisin punya catatan hadis. Haddathana fulan, fulan, fulan, fulan, fulan. Fadakala, fanazara fihi. Thumma kharaja. Kemudian gurunya masuk ke rumah, dia melihat catatan kitab hadisnya, kemudian keluar. Faqala Lalu gurunya berkata kepadaku, pada dia, pada Bukhari. Faqala dia berkata kepadaku, "Kaifa huwa ya gulam?" Bagaimana sebenarnya sanad hadis itu wahai gulam, wahai anak? Kultu aku berkata, "Huwa Zubair bin Adi." Bukan Abi Zubair Al-Makki. Gurunya keliru, Zubair bin Adi ditulis uh, sebut Abi Zubair yang sebenarnya Zubair bin Adi tidak pakai Adi dan itu ada di catatan dia dia dengan hafalannya keliru lupa An Ibrahim Fakhadha al-qalam minni wa kitabahu lalu gurunya mengambil penanya Bukhari lalu dia tulis Zubair bin Adi An Ibrahim ya dan dia dimasukkan ke dalam kitabnya itu. Waqala sodakta. Dan gurunya berkata kepada Bukhari, benar engkau. Ia ini bukan dari Abi Zubair. Ya, bukan an Abi Zubair, an Ibrahim, bukan. Tapi dari Zubair bin Adi an Ibrahim. Lihat. Kemudian ditanya oleh orang, Fakila lil Bukhari, maka Bukhari ditanya, "Ibnu kam kunta hina radatta alaihi?" umur berapa engkau ketika engkau membantah ad-dakhili yaitu ulama itu imam besar itu kata Bukhari 11 eh, sana sebelas tahun sedang apa anak-anak kita umur 11 tahun orang biar tahu Bukhari umur 11 tahun imam besar dikritik <coughs> di majelis hadis sedang dibacakan hadis An Sufyan an Abi Zubair an Ibrahim ditegur Bukhari salah bukan Abi Zubair An Zubair bin Adi ternyata sedekah benar kau umur 11 tahun Umur berapa sekarang orang-orang yang mengkritik Bukhari? Tolong hafal Bang Said Arba'in, hadis Arba'in saja. Orang-orang yang mengkritik Bukhari khususnya di Jakarta ini hafal tidak hadis Arba'in dengan sanatnya. Enggak usah dengan sanat, matan saja. Di umur 11 tahun. Kata Imam Al-Bukhari Muridnya meriwayatkan dari beliau sebelum beliau wafat sebulan kurang lebih sebelum wafat dia mengatakan berapa syekh jumlah jumlah gurunya itu berapa yang dia riwayatkan hadis dari dari mereka kata Bukhari katabtu an alfi thamanin rajulan laysa fihim illa sahibu hadis كانوا يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص Saya telah mencatat hadis dari 1080 orang gurunya itu, syekhnya yang dia meriwayatkan hadis darinya. Dan tidak ada seorang pun di antara mereka melainkan semuanya adalah sahibu hadis, ahli hadis. Dan mereka semua mengatakan al-imanu qaulun wa amalun yazid wa yanqus. Iman ber, adalah dengan perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Ini guru-guru beliau langsung. Yang kalau kita baca Sahih Bukhari katakan hadatsana fulan, itu gurunya. Adapun yang meriwayatkan dari Al-Imam Al-Bukhari banyak sekali. Tidak terhitung jumlahnya. Di antaranya yang yang yang paling terkenal Al-Imam Abu Isa At-Tirmidhi jadi termasuk murid besarnya kemudian Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi kemudian Ibrahim bin Ishaq kemudian Al-Imam Ibnu Abid Dunya kemudian Al-Imam Ibnu Khuzaimah ada riwayat hadis sahih Ibnu Khuzaimah rawahu Ibnu Khuzaimah dan seterusnya dan juga Al-Imam Muslim tetapi Imam Muslim tidak meriwayatkan dari beliau di kitab sahihnya tetapi di kitabnya yang lain Al-Imam Al-Bukhari mengadakan rihlah menuntut ilmu ke negeri-negeri untuk mencari Imam Ahlul Hadis. Kita lihat apa kata beliau. dalam usia belasan tahun kurang lebih 13 tahun hajattu wa raja'a akhi bi ummi wa takhalaftu fi talab al hadis saya melaksanakan ibadah haji yakni bersama ibuku dan saudaraku karena dia sudah yatim sejak kecil dan ibuku bersama saudaraku Ahmad pulang ke negerinya Bukhari tinggal di situ menuntut ilmu hadis di Mekah. Maka ketika saya mencapai usia 18 tahun ja'altu usannifa qadaya sahabat wat tabi'in saya mulai mengarang kitab tentang tarikh sejarah perjalanan para sahabat dan tabi'in dan perkataan-perkataan mereka umur 18 tahun ia mengarang kitab tentang sirah perjalanan para sahabat dan tabi'in dan dia tinggal di Mekah umur belasan tahun dan dia berkeliling dari satu syekh ke syekh yang lain mencari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian Bukhari pernah mencerita lagi, "Wa kuntu akhtalifu ila al-fuqaha bi marwi wa ana sabiyyun." Saya berkeliling, yakni mendatangi para fuqaha di Marwi, satu negeri namanya Marwi. Dan ketika itu anak saya masing sabi, semasing kecil. Sabiyun فإذا جئت أستحي أن أسلم عليهم Apabila saya datang ke majelis mereka, saya malu untuk memberi salam kepada mereka. Kenapa? Kecil, sobi, sobi belum balik. Faqala li muaddib min ahliha. Maka salah satu orang ada muadzib yaitu yang suka mentertibkan majelis karena para imam itu dihadiri dihadiri majelisnya oleh puluhan ribu orang. Jadi ada muadibnya yang mentertibkan atau mengajarkan anak-anak. Karena di majelis tidak boleh berisik. Kan kata beliau Berapa banyak hadis engkau tulis pada hari ini? Kau catat dari guru. Fakultu isnain. Saya tulis dua. Salah ngomong dianya. Harusnya dia katakan dua buah hadis, tapi isnain saja. Wa aradtu bidzalika haditsain. Yang saya maksud adalah dua buah hadis, tapi saya hanya mengatakan dua. Fadhika man hadara majlis, maka tertawalah orang di majlis mentertawakan dia. Salah ngomong. Mungkin saking kecil, gugup, grogi, dan dia malu duduk di majelis, dia paling cerdik maka ketika ditanya, hari ini engkau menulis hadis berapa banyak kau tulis hadis hari ini? Jawab dua. Harusnya dia katakan dua buah hadis. Gitu. Jangan sebut dua saja. Maka orang di majelis tertawa. Tawa orang di majelis mentertawakan Bukhari. Fakallah syekh minhum. Maka salah seorang syekh di antara mereka yang syekhnya mereka berkata, "La tadhaku." Jangan kamu tertawakan dia fala'allahu yadhaku minkum yauman maka pada satu hari nanti dia akan mentertawakan kamu karena kebodohan kamu apa kata Syekh ini betul Ali Imam Bukhari huh? kemudian kisah yang menarik dari Al-Imam Al-Humaydi kalau antum baca hadis pertama di Bukhari nomor satu dia mengatakan telah menceritakan kepadaku Al-Humaidi Al-Humaidi ini imam besar imam besar murid dari Al-Imam Al-Syafi'i apa kata Al-Humaidi kata Bukhari دخلت Al Humaidi, وأنا ابن ثمان عشر سنة saya masuk ke majlisnya Al-Humaidi ketika itu usia saya 18 tahun wa bainahu wa baina akhar ikhtilafun fi hadis di antara Al-Imam Humaidi dan sahabatnya yang lain terjadi perdebatan perselisihan tentang masalah sebuah hadis falamma di Al-Humaidi Kala tatkala imam Al-Humaidi melihat Al-Imam Bukhari dia berkata qad jaa may yafsulu bainana telah datang orang yang akan menyelesaikan perselisihan kita lihat umur 18 tahun masuk menemui Imam Al-Humaidi ketika itu Al-Imam Al-Humaidi telah terjadi perselisihan tentang masalah sebuah hadis tidak ada yang bisa menyelesaikannya karena dua-duanya adalah imam. Masuk Imam Bukhari kata Lumaidi datang orang yang akan menyelesaikan perselisihan kita. Jadi nanti Imam Bukhari yang akan menentukan mana yang benar di antara dua orang ini. Umur 18 tahun. Fa'arada alayya. Maka keduanya memperlihatkan menjelaskan perselisihan mereka kepadaku. Faqadaitu lil Humaydi ala man yukhalifuhu maka saya putuskan kebenaran atas Imam Al-Humaydi dari orang yang menyalahinya. Kemudian kata Bukhari, "Walau anna mukhalifahu asarra ala khilafihi thumma mata ala da'wahu lamata kafiran." Kalau orang yang menyelisih Al-Humaydi itu tetap pada pendapatnya sampai dia mati, maka dia akan mati dalam keadaan kafir. Berarti ini perselisihan yang syadid, yang keras. Diputuskan oleh Bukhari. Yang benar adalah Al-Humaidi. Ini imam-imam besar. Usia berapa? 18 tahun. Agar supaya mereka yang melecehkan, yang mencela Imam Bukhari, yang mengkritikkan, yang mendoifkan hadisnya dengan hawa nafsu tahu. Sedang apa mereka usia 18 tahun? Ini usia 18 tahun. Kemudian kejadian yang menakjubkan lagi. Al Imam Bukhari punya guru namanya Ishaq bin Rahway. Rahway bisa, Rahway bisa. Setelah Al Imam Al Bukhari mengarang kitab tarikh, tarikh kabir. Bisa dibeli di toko-toko kitab. Kemudian dia perlihatkan kepada gurunya Ishaq Lalu Ishaq imam besar ini memperlihatkan kitab ini kepada Amir waktu itu. Amir Abdullah bin Tahir. Kata Imam Ishaq apa? Ayuhal Amir, ala urika sihran. Wahai Amir, mau aku perlihatkan kepadamu sebuah sihir? Yani kitab ini amat menakjubkan. Tidak ada orang bisa mengarang seperti ini. Qala lalu Amir Abdullah bin Tahir lihat kitab tarikh itu. Fanadhara fihi Abdullah fata'ajjaba fihi wa qala lastu afhamu tasnifahu. Lalu dia melihat dia baca takjub dia dan dia dia dia dia, dia berkata saya tidak paham karangan ini lalu dia tidak paham tingginya karangan ini nggak ada yang bisa paham itu kecuali para imam itu kitab tarik sampai gurunya sendiri mengatakan, "Ya Amir, mau saya perlihatkan kau sebuah kitab sihir?" Ya ini amat menakjubkannya kitab itu. Bukan kitab sihir pedukunan tapi secara lugah bahasa yang amat menakjubkan orang. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari seliling berkeliling kota mencari ilmu dari pembesar-pembesar para ulama karena ketika itu banyak sekali dan tidak terhitung jumlahnya dia masuk ke kota Baghdad. Ada yang mengatakan dia katakan sendiri ada delapan kali dia masuk. Fi kulli dzalika ujalisu Ahmad bin Hambal. Setiap kali dia masuk ke Baghdad maka dia duduk di majelisnya Imam Ahmad bin Hambal. Faqala li fi akhir ma wadda'tuhu maka terakhir ketika beliau mengucapkan perpisahan kepadaku akan berpisah pulang ke Khorasan maka Imam Ahmad berkata kepada dia kata-katanya dia ingat terus ya Abu Abdullah tada'ul ilma wan nas wa tasiru ila Khorasan wahai Abu Abdullah kunyahnya Imam Bukhari engkau tinggalkan ilmu dan manusia dan kau akan kembali ke Khorasan maksudnya engkau dakwah Qala fa'ana al-an azkuru qawlahu. Maka sekarang senantiasa saya ingat perkataan beliau itu. Jadi dinasihatin oleh gurunya. Jadi jangan pulang diam. Tapi pulang ad-da'wa ilallah. Tuntut ilmu. Jangan kau tinggalkan ilmu dan jangan kau tinggalkan manusia. Tuntut ilmu belajar terus. Lihat para ulama. Talabatul ilmu. Sampai akhir ayatnya. Sehingga Imam Ahmad menasihati muridnya Jangan kau tinggalkan ilmu dan jangan kau tinggalkan manusia. Maknanya jangan kau tinggalkan belajar, jangan kau tinggalkan dakwah ila Allah. Itu yang diingat membekas di hati Bukhari. Ya? Al-Imam Al-Bukhari orang yang tidak kenal waktu dalam menuntut ilmu hatta sampai bajunya usang hatta sampai jauh malam dan berulang-ulang kali dia bangun di waktu malam seolah-olah tidak pernah lelah dalam menuntut ilmu seorang sahabatnya menceritakan kepada kita saya pada satu malam pernah berada di rumahnya, rumah Bukhari. Saya hitung dia bangun di waktu malam berapa kali untuk mutolaah kitab. 18 kali bangun. Tidur, bangun, nyalain lampu, mutolaah kitab, hadis. Tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi 18 kali dan ini bukan kejadian sehari itu sering diriwayatkan oleh sahabatnya ketika berada di rumahnya tidur bangun tidur bangun tidur bangun 18 kali bangun untuk apa mutolaah selain beliau qiyamul lain sedang apa orang yang mengkritik Bukhari di waktu malam Tanya. Sedang apa orang yang mengkritik Bukhari waktu malam? Berapa lama, berapa banyak dia bangun? Dia mutolaah. Dia baca hadis ketika lampu waktu itu belum seperti ini. Pelita. 18 kali dalam semalam. Sejenak tidur bangun, sejenak tidur bangun. Oleh karena itu para ulama sangat mengagumi Imam Al-Bukhari. Baik yang hidup di zamannya, yang bersama dengan dia, termasuk guru-gurunya, kawan-kawannya, dan yang sesudahnya. Perhatikan coba seorang imam besar Muhammad bin Salam namanya. Ini rawi hadis sikah kalau dia buka majelis, kemudian Imam Bukhari masuk, gemetar dia. Lihat kewibawaan Imam Bukhari. Imam Bukhari sudah seperti sudah usia 40 50 tahun tidak sobi. Apa kata kata rawi ini? Kata Muhammad bin Salam, "Kullama dakhala alayya hadha as-sabi tahayyartu." wal tabas amrul hadis wa ghairihi setiap kali masuk anak kecil ini kepada saya saya heran dan gugup tersamar urusan bagi saya baik dalam masalah hadis maupun masalah lainnya grogi grogi setiap kali masuk Bukhari dan kullama dakhala kullama dakhala alayya hadha as Sobiyu. Anak-anak di bawah usia 10 tahun ke 10 tahunan. Wala azalu khaifan ma lam yakhruj. Senantiasa saya merasa takut selama dia belum keluar. Takut apa? Takut dipukulin? Takut apa coba? Takut dikritik ada kesalahan. Bayangkan. Imam besar sama Imam Bukhari kecil khaifan. Wala azalu khaifan malam yakhruj. Senantiasa saya merasa takut selama dia belum keluar. Dan itu kejadian bukan hanya satu orang imam. Hampir semuanya rata-rata. Kalau Bukhari hadir, kaget, gemetar, takut. Karena Bukhari tidak pernah takut ilmiah. Dan memang orangnya sangat berani. Dan betul-betul mengadakan pembelaan yang besar terhadap hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka para imam kalau sudah selesai ngarang hadis, ya, ini dari guru-gurunya kasih ke Bukhari. Kalau tidak ada yang dikoreksi oleh Bukhari, aman. Ada yang dikoreksi oleh Bukhari sampai habis hadisnya. Habis hadisnya. 200 buah hadis habis. Eh, tapi Bukhari punya adab yang sangat tinggi sekali. Dia minta izin dulu, boleh saya perbaiki kitabmu? Lihat, dari kitab hadis. Rawi hadis sama-sama rawi. Boleh saya perbaiki, saya lihat. saya izin. Izin. Boleh koleksi satu-satu habis Daif semua riwayatnya. Hmm. Ini ini Muhammad bin Salam. Antum tahu Muhammad bin Salam imam besar. La azalu khaifan ma lam yakhruj. Senantiasa merasa takut sehingga dia mengatakan wal tabasa alayya amrul hadis wa ghairihi. Tersamar bagi saya masalah hadis dan yang lainnya. Gugup. Bukhari kecil Kemudian Abu Ja'far berkata, aku pernah mendengar Abu Umar Sulaim bin Mujahid berkata, "Kuntu 'inda Muhammad bin Salam Al-Bikandi." Ini dia Muhammad bin Salam Al-Bikandi. Dia berkata, "Lau ji'ta qablu la ra'aita sabiyan yahfazu 70 alf hadits." Kalau engkau datang sebelum ini engkau akan melihat seorang anak kecil yang hafal 70 ribu hadis. Qala faharajta Qala lalu dia faharajtu fi talabihi hatta lahiqtuhu. Lalu saya keluar yakni kata kata Abu Umar Sulaim bin Mujahid, saya keluar saya cari anak itu. Lalu saya ketemu Bukhari dia katakan antal ladzi يقول إني أحفظ سبعين ألف حديث engkau yang yang berkata tadi saya hafal 70 ribu hadis kata Bukhari kala na'am iya wa aksar lebih banyak dari itu wala aji'uka bi hadithin min as-sahaba wa tabi'in illa arraftuka maulida aktharahum wa wafatahum wa masakinahum tidak aku riwayatkan kepadamu, tidak aku bacakan kepadamu sebuah hadis dari sahabat dan dari tabi'in, melainkan aku, aku jelaskan kepadamu tanggal lahirnya kebanyakan dari mereka wafatnya mereka tempat tinggalnya mereka wal walastu arwi hadisan min hadisis sahaba wa tabi'in illa wali min dhalika aslun ahfaduhu hifdhan an kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dan tidak aku riwayatkan sebuah hadis dari hadis sahabat dan tabiin melainkan saya mempunyai catatannya dan saya hafal seperti Al-Quran dan saya menghafal hadis Rasulullah SAW. luar biasa kepercayaan dirinya sobi anak kecil 70 ribu hadis akbar yang membuat takjub orang-orang dewasa ketika itu Ini lebih menakjubkan lagi. Ada seorang imam namanya Kutaibah bin Sa'ad. Ma'ruf. Lalu dia ditanya tentang orang yang mentalak istrinya dalam keadaan mabuk. Faqala Lalu dia berkata, dan di situ ada Imam Al-Bukhari. Lalu dia berkata kepada penanya, "Hada Ahmad bin Hanbal wa Abdul Madini wa Ibn qad saqahumullahu ilaika." Ini, di sini ada Ahmad bin Hanbal, di sini ada Ibnul Madini, di sini ada Ibn Rahway. Allah telah membawa mereka semua kepadamu. wa ashara ila Muhammad bin Ismail dan Kutaibah berisyarat ke Muhammad bin Ismail apa maknanya ilmunya Imam Ahmad bin Hanbal ilmunya Imam Ali bin Madini ilmunya Imam Ishaq ada pada Imam Bukhari ini dia satu orang kemudian disuruh Imam Bukhari yang menjawabnya ketika Al-Imam Al-Bukhari masuk menemui seorang imam Sarlan Sulaiman bin Harb namanya dia senantiasa berkata bayin lana balata syu'bah jelaskan kepada kami kekeliruan Imam Syu'bah dalam hadis mana kekeliruannya hadis-hadis yang dia keliru dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari Kemudian perkataan Imam Badini tadi perkataan Bukhari kepada Imam Ali bin Madini gurunya kata Bukhari mastasdartu nafsi illa baina yaday Ali bin Madini فقال علي دعوا هذا فإن محمد بن إسماعيل لم يرى مثل نفسه Bukhari pernah berkata kepada Ali bin Madini ah, Perkataan Bukhari tentang Ali bin Madini diterangkan orang kepada Ali bin Madini. Aku tidak pernah merasa rendah diri, rendah hati kecuali di hadapan Ali bin Madini. Apa kata Ali bin Madini? Da'au hada. Tinggalkan perkataan dia fa inna Muhammad bin Ismail lam yara mithla nafsi. Tinggalkan perkataan dia karena Muhammad bin Ismail itu dalam Bukhari tidak pernah melihat orang yang seperti dirinya. dia sendiri tidak pernah melihat orang yang seperti dirinya. Bahkan sebagian ulama mengatakan, "Mara'aitu bi 'ani bi 'aini syaban absara min hadha wa ashara bi yadihi ila Muhammad bin Ismail." Saya tidak pernah melihat dengan kedua mata saya seorang pemuda yang lebih alim, lebih paham, lebih tahu tentang hadis dari anak muda itu. Dan dia berisyarat ke Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Imam Al-Bukhari Al-Imam Nu'aim bin Hamad pernah mengatakan Muhammad bin Ismail faqihu hadhihi ummah Muhammad bin Ismail faqihnya umat ini Oleh karena itu saking cerdiknya dan pinternya dan hampir-hampir tidak salah maka teman-temannya seperguruan ingin kalau Imam Bukhari salah dalam hadis. Orang itu sangat ingin kalau ada kesalahan pada Bukhari. Maka mereka sering muzakarah dengan Imam Bukhari, mencari-cari kesalahannya. Dan selalu disambut baik oleh Imam Bukhari. Dan itu memang keinginan dan keberanian yang luar biasa. Tidak, tidak penakut orangnya. Berani berhadapan. Maksudnya berani ilmiah Ya? Dia lihat salah satu contohnya. Berkata Muhammad bin bin Abi Hatim, juru tulis Bukhari. Sami'tu Abu Abdullah yaqul, aku pernah mendengar Abu Abdullah Imam Bukhari berkata, "Zakarani ashabu Amr bin Ali al-Fallas bi hadithin." Fakultu la a'rifuhu. Sahabat-sahabat Amr bin Ali Al-Fallas telah mudakarah padaku yakni menanyakan padaku mengujiku dengan sebuah hadis lalu saya jawab la arifu saya nggak tahu hadis itu fasurra bidzalika maka senanglah mereka mendengar kata-kata Bukhari la arifu karena selama ini Bukhari belum pernah mengatakan la arifu. Tahu saja hadis. Maka sahabat-sahabat Amr bin Falas, Amr bin Falas guru Imam Bukhari juga. Guru Imam Bukhari juga. Dan setelah dia selesai mengarang kitab sahihnya, dia hadapkan kepada gurunya ini. Gurunya memujinya. Ada empat orang guru. Amr bin Falas, Imam Ahmad, Ali bin Madini, Yahya bin Ma'in. Dikasihkan kitab sahihnya ini, kitab sahih Bukhari. Wah. Semuanya memuji, bagus. Kecuali ada empat buah hadis katanya. Eh? Nah, karena buru-buru imam-imam gemeteran kalau berhadapan dengan Imam Bukhari dan tidak pernah Imam Bukhari mengatakan la alifu saya tidak tahu kecuali ini. Maka mereka senang mendengarnya. Fasurru bidzalika. Girang Ada hadis yang tidak diketahui oleh Muhammad bin Ismail. Lalu mereka datang kepada gurunya, yakni Al-Imam عمرو بن علي الفلاس وصاروا وصاروا إلى عمرو فأخبروه lalu mereka datang kepada Amr jadi Amr bin Ali Al-Fallas lalu mereka menceritakannya hadis ini tidak diketahui oleh Muhammad oleh Muhammad bin Ismail Al-Bukhari apa jawab guru mereka? Hadisun la ya'rifuhu Muhammad bin Ismail laisa bihaditsin. Hadis yang tidak diketahui oleh Muhammad bin Ismail bukan hadis. Mentah lagi mereka. Lihat. Hadisun la ya'rifuhu Muhammad bin, Ismail laisa bihaditsin. Itu guru besarnya. Kalau guru besarnya sudah bilang begitu, gimana yang lain? Lihat. Ini Muhammad bin Ismail Imam Bukhari. Ini imam yang besar yang menyaksikan. Bagaimana kita hidup di zaman dari orang-orang yang kecil umur dan kecil ilmunya mau mencoba mendoifkan Bukhari tanpa ilmu. Para ulama mengkritik Bukhari dengan ilmunya dari zaman ke zaman. Para muhaddithin bukan para pengikut hawa nafsu dari orang-orang Rafidah Syiah أينفر banyak sekali pujian para ulama kepada Imam Bukhari dari baik dari gurunya dan lain-lain banyak sekali dari Imam Ahmad bin Hanbal banyak sekali pujian bahkan Muhammad bin Bashar pernah berkata Khufadul dunia arba'atun Ahli hadis besar dunia Empat orang Khufadul Yang pertama Abu Zur'a bin Ray. Kata Muhammad bin Bashar, Abu Zur'a bin Ray. Bin Ray tinggal di Ray. Yang kedua Al-Imam Ad-Darimi di Samarqandi tinggal. Muhammad bin yang ketiga Muhammad bin Ismail di Bukhara. Yang keempat Muslim di Naisabur, Muslim di, di negerinya di Naisabur. Imam Ahmad pernah berkata, "Intahal hifdhu ila arba'atin min ahli Khurasan." Ahli hadis terbatas, jadi hadis ahli Khurasan, penduduk Khurasan hanya pada empat orang saja. Yang pertama Abu Zur'ah Ar-Razi, yang kedua Muhammad bin Ismail, yang ketiga Abdullah bin Abdurrahman, yakni Al-Imam Ad-Darimi, ada kitab Sunan Ad-Darimi, As-Samarqandi, Ya. Yang pertama yang, yang pertama Imam Abu Zura, yang kedua Imam Muslim Bukhari, yang ketiga Imam Darimi, yang keempat Imam Hasan Syuja' al-Balkhi. Semuanya adalah orang dari Khurasan. Bahkan yang menakjubkan kisah Muhammad kisah Muhammad bin Bashar Bundar. Laqabnya berkata Muhammad bin Ismail Imam Bukhari Imam Bukhari pernah menceritakan kepada "Lamma lama al Basra sirtu ila majlis Bundar ketika saya datang ke negeri Basrah Irak saya masuk ke majlis Al-Imam Muhammad bin Bashar yaitu yang lakabnya Bundar Falamma waqa'a وقع بصره 'alayya qala min ayna al الفتى Ketika pandangan matanya tertuju kepada aku, dia bertanya, Wahai pemuda, dari mana engkau? Bunda itu sudah mengenal nama Imam Bukhari, tapi belum tahu fisiknya, secara orangnya belum kenal. Namanya sudah dikenal. Kemudian Imam Bukhari berkata, "Qultu min ahli Bukhara." Dari penduduk Bukhara. Faqala li, lalu Bundar berkata, "Kaifa tarakta Abu Abdullah?" Bagaimana engkau tinggalkan Abu Abdullah di sana? Dia tidak tahu Imam Bukhari. Ya. Famsaktu. Lalu kata Imam Bukhari dia diam. Lihat tawadunya. Tawadu. Tidak dikatakan saya Bukhari. Enggak dia diam. Biar orang lain yang mengatakannya. Famsaktu. Faqalu lalu mereka yang di majlis mengatakan faqalu lahu yarhamukallah huwa Abu Abdullah Semoga Allah merahmatimu. Dia inilah Abu Abdullah yang kau tanya anak muda ini. Faqama wa akhadha biyadi. Lalu Muhammad bin Bashar bundar imam besar ini. Imam besar sahabat Imam Ahmad bin Hamba. Qama berdiri dan pegang tangan Bukhari, lalu dia memeluknya dan dia mengatakan marhaban biman aftakhiru bihi mundu sinin. Selamat datang wahai pemuda yang saya berbangga denganmu sejak bertahun-tahun lamanya yang ini jadi kebanggaan dia, dia selalu membanggakan Imam Bukhari. Imam Bukhari, Imam Bukhari. Tapi belum pernah lihat orangnya. Sekali lihat dia nggak tahu itu Bukhari. Maka dia katakan marhaban marhaban liman aftahiru bihi mundu sinin. Selamat datang. Yang selamat datang wahai pemuda yang saya berbangga denganmu sejak beberapa tahun yang lalu. imam-imam besar bukan orang-orang kecil. Bagaimana orang-orang kecil pada zaman kita mau menghina Bukhari? Cerita tentang ini, tentang Imam Bukhari, tidak ada habis-habis sanjungan pujian para ulama'. Oleh kerana itu, itu sedikit sirah dari Imam Al-Bukhari. Sampai akhir hayat beliau. Bahkan Imam Muslim pernah mengatakan, Ya Ustazul Ustazin, wahai ustaznya para ustaz wa Sayyidul Muhaddisin, penghulunya para muhaddisin, wa tabibul hadis, dokternya hadis fi ilalihi dalam ilat-ilatnya. Saya bersaksi tidak ada orang yang membencimu kecuali orang yang hasad. Tidak ada orang yang lebih alim di dunia dan ada selain darimu. Ini Imam Muslim, Imam Muslim muridku. Dia menanyakan tentang ilat-ilat hadis banyak banyak dijawab oleh Bukhari. Saya itu dipegang Bukhari dan dicium di antara kedua mata mataannya dan dia berkata, "Wahai ustaznya para ustaz, wahai sayyidul muhaddisin, wahai tabibul hadis, doktornya hadis fi ilalihi, persaksian besar lima Muslim." Nah, Itu Bukhari. Sedikit sekali karena waktu tidak memungkinkan bagi saya untuk memperincinya satu. Lalu apa karangan Imam Bukhari? Banyak sekali. Di antaranya yang paling masyhur adalah kitab sahihnya yang setiap hari Sabtu falillahi alham kita pelajari dan telah dijelaskan oleh para ulama apa isi dari kitab sahih itu. Yang pertama-tama kita harus ketahui bahwa sebab-sebab Bukhari mengarang kitab sahih. Di antara penyebabnya adalah ketika beliau duduk di majelis gurunya Ishaq bin Rahway maka Imam Ishaq bin Rahwi pernah berkata, "Lau jama'tum kitaban mukhtasaran li sahihi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kalau sekiranya kamu mengumpulkan satu kitab yang mengarang menulis satu kitab hadis mukhtasar ringkas saja hadis-hadis yang sahih tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kala berkata Bukhari, fawaku azalika fi qalbi. Maka masuklah perkataan itu ke dalam hati, ke dalam hatiku. Perkataan dia itu masuk ke dalam hatiku, meresap ke hatiku. Fakhadtu fi jam'il jami'is sahih. Maka sejak itu saya mulai mengarang Al-Jami'us Sahih. Al-Jami'us Sahih. dari 600 ribu hadis diseleksi oleh Imam Al-Bukhari dan kata beliau lam ukharris lam uharj fi hadha al-kitab illa sahihan wa ma taraktu min al sahih akthar tidak saya keluarkan di kitab ini tidak saya takhris tidak saya keluarkan satu pun hadis di kitab ini melainkan yang sahih illa sahihan wa ma taraktu min as-sahih aktsar dan hadis-hadis sahih yang saya tinggalkan yang saya tidak masukkan ke dalam kitab sahih ini banyak sekali berarti yang beliau masukkan ke dalam kitabnya sebagian dari hadis-hadis sahih tidak seluruh hadis sahih ada di kitab beliau di kitab Jami'us Sahih itu kitab Sahih Bukhari